Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini ba'dal fajr hari Selasa 9 Februari 2021 bertepatan dengan 27 Jumat al-Akhirah 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Lepik dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-38. Dan kita masuk kepada bab yang ke-6 tentang fikih mengetahui masuknya bulan Ramadan. Nah, sebelum kita masuk kepada kajian dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan al fasul Thalith yaktafi biru'yatihi min adlin. Kata penulis di pasal yang ketiga, dicukupkan penghukuman dalam melihat hilal itu dari satu orang yang adil saja. Maka ini adalah pasal yang ketiga dari bab yang ke tentang mengetahui masuknya bulan Ramadan. Maka di pasal yang pertama apa kita mengetahui bahwa satu bulan itu hanya 29 hari. Asyahru wahakada wahakada. Maka di dalam Islam satu bulan bukan 30 hari ataupun 31 hari ataupun 29 hari di bulan Februari ini. Sehingga gajian kita kalau di di Arab ataupun yang mengikuti Hijriah tanggal 29. Itu sudah gajian. <laughs> Maka itu yang pertama. Sehingga dari sini kita mengetahui kapan masuk bulan Ramadan di hari ini kita di akhir Sa'ban Maka hitungannya akhir dari Sa'ban hanya 29 hari. Setelah 29 itu kemudian dilihat kepada hilal terlihat di malam ke-30 berarti besoknya bukan 30 tetapi satu kalau sekarang Syaban. Maka nanti sore apakah masuk ilah Ramadan? Terlihat alhamdulillah berarti besok satu Ramadan puasa. Tidak terlihat maka dikumpulkan satu bulan itu pada bulan Syaban itu 30 hari. Sehingga hukumnya besok belum belum Ramadan tapi masih Sa'ban, paham ya? Dan yang kedua, dari pasal yang kedua, kita membicarakan tentang the point dalam permasalahan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Dan hadisnya banyak kami sebutkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in gumma alaikum fa afmil iddah salatina yauman. Puasalah dengan kalian melihat hilal dan berbukalah yakni hari Id dengan melihat hilal. Jika tertutup hilal dikarenakan buyum ataupun awan, maka saat minul idah salatina yauman. Disempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Sehingga jika di akhir Sya'ban tidak terlihat, digenapkan 30 hari. Kemudian kita di bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan, tanggal 29, hari terakhir, kita melihat hilal di maghrib, di waktu maghrib tidak terlihat maka fa'akmilul iddah menjadi sawal itu diakhirkan, Ramadan jadi 30 hari. Seperti itu. Adapun pasal yang ketiga sekarang yaktafi biru ru'yatihi min adlin. Apa maknanya? Permasalahan yang baru tentang permasalahan bagaimana orang yang melihat hilal. Apakah cukup satu orang diterima atau harus dua orang, tiga orang, ataupun harus 100 orang dan sebagainya. Ini pembahasan ada di dalam permasalahan fikih dari semenjak terdahulu. Maka berkata penulis al fasul Salif atas bi ru'yatihi min adlin. Bahwa madhab dari penulis cukup poin dari kita menghukumi masuk Ramadan ataupun masuk Syawal ataupun belum masuk keduanya dengan khobar satu rojul yang adil saja. Cukup dengan satu. Ini bab yang dibuat oleh penulis dan ini abjad. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa permasalahan ini telah terjadi istilah di kalangan para ulama tentang penerimaan khobar yang melihat hilal Ramadan kepada dua ucapan. Dua ucapan dalam istilah. Ucapan yang pertama, mereka yang mengatakan latak dan ru'yata Ramadan ila min ajlain. Tidak diterima melihat Ramadan itu kabarnya kecuali dari dua orang atau lebih. Kurang dari dua orang tidak diterima. Lebih dari dua orang diterima. Dua orang ataupun lebih, dua atau tiga atau lima atau sepuluh melihat hilal semuanya diterima kabarnya. Hutang dari dua, hanya satu orang tidak diterima. Ini ucapan apa? Ibn Abi Rabah, Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Layth ibnu Sa'ad, Al-Majisun, dan juga Sufyan Atawi dan Ibnu Rahawih. Ada pengucapan yang kedua, pendapat para sahabat seperti Umar Ibnu Khattab Amirul Mukminin dan anaknya Abdullah dan Ali radhiyallahu anhum dan diikuti para tabi'in dan itba' tabi'in yang setelahnya. Dan ini madhab dari Imam Syafi'i dan juga madhab dari Ibnu Mubarak. Apa ucapan mereka? Cukup. Satu orang yang melihat hilal, maka bisa diambil pendalilannya. Maka inilah dari khilaf yang ada. Dan seperti biasa saya tidak mengajarkan taklid kepada saudara-saudara kita ataupun santri-santri di sini. Semua pendapat saya berikan dalil, silahkan dipilih. Mana yang aja. Namun bertanggung jawab atas apa yang dipilih. Kita akan menanyakan. Satu burhanakum, hukum-hukum sadiqin. Maka pendapatan dari pentarjihan yang dipilih oleh penulis tapi biru ya min adlin maka penulis mengikuti madhab Imam Syafi'i dan madhabnya para sahabat Umar Ibnu Umar dan juga Ali radhiyallahu anhum dan ini madhab Imam Syafi'i dan Ibnu Mubarak mereka mengatakan cukup dengan satu khobar tikoh adil saja. Mana pendalilannya cukup dengan satu? Pertama, dinukilkan oleh penulis hadis Ibnu Umar disebutkan an nasu al hilal. Sahabat Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ini ra'aituhu fasamahu wa amara nas bisyamihi. Para nasu al hilal, maknanya manusia melihat hilal. Maka aku pun dari mereka melihat hilal. Lalu aku datang kepada Nabi seorang diri. Aku katakan ya Rasulullah ini ra'aituhu. Wahai Rasulullah, malam ini aku melihatnya di malam 29 dari Sya'ban. Ya Rasulullah, aku melihatnya, melihat dia. Maka apa yang dilakukan Nabi? Fasomahu. Maka Nabi meniatkan untuk puasa besoknya. Wa amar amarnas siyamihi. Dan Nabi memerintahkan manusia untuk melaksanakan puasa. Syahidnya menerima khobar satu dari Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar rajul yang soleh. Seperti di hadis yang terdahulu. Hadis yang datang dari Hafsah. Yang mana hadis ini mutafakun alaih. Berkata Hafsah. Berkata Rasulullah SAW. Inna, inna Abdullah rajulun soleh. Bahwa Abdullah itu adalah orang yang soleh. Tidak akan menyusul bilain. Maka ini tazkiyah dari Nabi. Maka di saat dia datang dengan kabar, ya Rasulullah aku melihat hilal Ramadan. Maka Nabi berpuasa besoknya dan memerintahkan manusia untuk berpuasa mengikuti ru'yah Ibnu Umar yang satu. Tentunya semua orang melihat, namun yang menyampaikan kepada Nabi satu orang. Ini poinnya. Maka bagaimana kedudukan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Ad-Darimi, ad tabrani Ad-Daruqutni, Semuanya dari jalan Marwan ibnu Muhammad bin Abdul Wahab, an Yahya ibnu Abdullah ibnu Salim, an Abi Bakar ibnu Nafeh dari bapaknya Nafeh dari Abdullah ibnu Umar. Maka hadis ini berkata ada rukutni Fakarra bihi Marwan ibnu Muhammad an ibnu Bah an ibnu Wahab bahwa tiga. Maka sanad ini semua rijalnya tiga. dan dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan yang lain dari Harun ibnu Sa'id Al-Aili dari Abdul Wahab. Maka hadis yang pertama hadis yang sahih. Kemudian datang hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis di dalam matan An Ikrimah. Qala annahu saku fi hilal Ramadan marratan fa'aradu an la yakumu wa la yasumu. Faja'a a'rabiyun min al-harrati fashahida annahu ra'a al-hilal. فأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس an yakumu wa an yasumu. Dalam hadis ini pun datang dari Ikrimah. Maka hadis ini dari Ikrimah. Bahwa pada saat itu terjadi syak dari kaum muslimin. Apakah hilal Ramadan sudah masuk ataupun belum. Maka apakah mereka akan melaksanakan sholat tarawih malam ataupun berpuasa besoknya belum jelas. Saja Arabi datang Arabi orang dan Arabi karena mereka hidup nomaden dan mereka hidup dari kegelapan mereka terbiasa dengan alam maka dalam permasalahan melihat hilal tentunya lebih jago dari ahlul ahlul mudun dari orang-orang yang di kota maka datanglah al-arabi min al-harrah datanglah al-arabi dari pedesaan ataupun dari padang pasir bahwa dia mempersaksikan seorang diri melihat hilal. Maka didatangkan oleh para sahabat kepada Nabi. Maka dikatakan oleh Nabi, atas sabi Allah ilah ilallah wa ali Rasulullah. Ditanya dulu, apakah kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah? Kenapa? Karena syarat diterimanya syahadat harus seorang muslim. Maka di sini ditanyakan, kamu muslim atau tidak? Di saat ditanya apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Karena tentu. Aku seorang Muslim. Wasyahida anahu al hilal. Bahwa dia mengatakan aku melihat hilal. Karena dia orang Arab lebih fakih dan lebih paham. Fa'amara bilalan fanada finnas an yakumu wa an yasumu. Maka dipanggilah Bilal, selalu Bilal. Kenapa? Karena anda sultan. Karena suaranya sangat keras agar memanggil-manggil bahwa besok Ramadan dan malamnya, jadi malam ini melaksanakan sholat, ini sholat tarawih. Nah, ini pendalilan jelas juga seorang dari Arab. Maka hadis Ikrimah ini dikeluarkan oleh Abu Daud al baihaqi dari jalan Hamad ibn Salamah an Simak ibn Harb an Ikrimah dan juga Abu Razak dan Imam Ibnu Abi Syaibah maka semua rijalnya fitor kecuali hadis ini baik Karena madarnya kepada simak an ikrimah. Dan simak riwayatannya khusus dari ikrimah disebutkan oleh Ali ibnu Madini riwayat simak an ikrimah mutaribah. riwayat simak khusus dari ikrimah goncang. Maka oleh sebab itu diilahkan nanti di pembahasan yang akan datang bahwa hadis ini yang rajih adalah mursal. Karena itu tadi dia tidak bisa mengisahkan bagaimana seorang Arabi masuk kepada Nabi. Ikrimah tabi'i. Kalau dia kisah dari sahabat, tamam. Namun di sini Ikrimah seorang tabi'i, maka di sini kabarnya baik. Namun bisa naik kepada derajat Hasan diberi dengan yang sebelumnya dari Ibnu Umar dan juga dengan kabar yang setelahnya. Maka yang setelahnya datang dari Tawus. Antawus kala sahitu Nabi Nata biha Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Faja'a rajulun ilayya wa ilayhima Fasahidah indahu ala ru'yatil hilal Hilal Ramadan. Fasa'ala Ibnu Umar Fa'ala Ibnu Umar wa Abbas an sahadatihi. Fa'amarahu an yujizahu. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaza sahadati rajulin wahidin ala ru'yati hilal Ramadan. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujizu syahadat al iqar illa bi syahadati Maka dikisahkan di sini dari Taus bahwa Syahidul Madinata wa biha Ibnu Umar wa Abbas maka aku mendatangi Madinah dan aku dapati dua sahabat yang agung. Maka di zaman itu para sahabat dari para pemudanya yang sudah menjadi dewasa, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, itu adalah bintang kejoraknya bagi para tabi'in. Karena mereka mendapati para sahabat yang kecil ini. Adapun Abu Bakar Umar telah meninggal di zaman yang lampau. Maka datanglah seseorang kepadaku dan kepada mereka berdua. Mengatakan seseorang ini, aku telah melihat hilal Ramadan. Fasa'ala Ibnu Umar Ibnu Abbas an sahadatihi. Maka orang yang seorang ini bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentang sahadah dari satu orang ini. Bagaimana? Maka dijawab oleh dua sahabat dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar. Ajaja syahadata rajul wahid ala ru'yati hilal Ramadan. Dinukirkan bahwa Nabi menerima kabar masuknya bulan Ramadan satu orang. Dan berkata keduanya siapa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa dulu Nabi tidak menerima kabar berbuka ataupun hilal syawal kecuali dua orang. Jadi dibedakan di sini dan ini yang diamalkan oleh para ulama. Jika melihat hilal satu orang cukup. Namun melihat syawal maknanya id tidak boleh satu orang. Harus dua orang. Kenapa? <laughs> Ada yang bisa jawab? Besok Ramadan. Maknanya khobar yang menyenangkan tetapi ibadah 29 hari. Maka satu orang cukup karena perkaranya ibadah berat 29 ayam sembilan hari-hari yang penuh kesabaran apalagi di Madinah panas 29 hari Hobar satu cukup mengabarkan perkara yang besar itu namun di saat khobar id semua orang ingin id maka ihtimalnya tidak sembarangan orang. Aku melihat hilal, aku melihat ilah. Karena apa? Permasalahannya Id, hari kebahagiaan. Semua orang ingin merayakan Id dan ingin cepat keluar dari Ramadan. Tidak, tidak ingin ditambah jadi 30 hari. Pengen 29, lihat hilal tutup Ramadan. Seperti itu, karena lapar dan sebagainya. Ini disebutkan oleh para ulama dari sebabnya bahwa melihat hilal Id, hari kebahagiaan dan terputusnya ibadah Ramadan selesai Ramadan itu perkara yang lebih besar. Maksudnya di kalangan nufus manusia, hati-hati manusia. Jadi lebih tahari lagi, lebih selektif lagi. Sehingga disebutkan dengan dua orang. Maka hadis ini pun sama kedudukannya di Goyri. Diriwayatkan oleh atau berani di. Pusat wa dari Qutni dan al bayhaqi dari jalan Hafiz bin Umar al Ubli ada sana Mis'ar ibn Kidam wa Abuhu eh, wa Abu Awanah di mutaba'ah Mis'ar ibn Kidam dan Abu Awanah dari Abdul Malik ibn Maisarah dari Taus. Maka hadis ini hadis yang baik berkesendirian Hafiz ibn Umar al Ubli Abu Ismail dan dia rawi yang baik. Namun, hadis ini telah datang dari berbagai jalan, maka bisa jadi bisa dijadikan pendalilan. Dan pendalilannya di sini adalah ja'a Abi ilal hurrah. Seperti di hadis Tawus dan juga di hadis yang sebelumnya. Di hadis Ibnu Umar, ini ra'aituhu. Fasomahu wa nas bisyamihi. Maka dua hadis setelah sebelumnya hadis Ibnu Umar yang sahih dan hadis Ikrimah yang mursal juga hadis ini dari Arabi dari periwayatan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar maka bisa naik kepada derajat Hasan Libairi. Maka ini pendalilan-pendalilan tentang permasalahan yang rojeh dia itu adalah cukup dengan satu. Kemudian di sini disebutkan di dalam matan Faslun al-jawab ala man qala bi syahadati rajulain fi ru'ya hilal Ramadan. Maka di sini insya Allah akan kita bahas di waktu yang akan datang. Di sini penulis memasukkan ucapan yang selain dari pilihannya. Maka seperti itu sebaiknya bagi orang-orang yang ingin membahas fikih. Tidak mendohirkan apa yang rojeh bagi dirinya, kemudian menyembunyikan dalil-dalil yang tidak sependapat dengannya. Tidak. Maka di sini kita harus insaf. Apalagi tarikhah kita tarikatul mu'aditin. Maka insaf. Dan bahkan memeriksa hadis-hadis mereka juga. Sehingga pendalilan yang mengatakan kita rojehkan tadi, cukup satu orang adapun dapat atau dan yang lainnya harus dua orang ataupun lebih, maka di sini kita insaf, sebutkan pendalilan mereka. Dan kita periksa juga hadis mereka. Kalau sahih kita katakan sahih. Namun mana yang rojek itulah baru. Inilah yang kami inginkan dari kalian. Bahwa kami di sini tidak mengajarkan taklid. Sehingga jika terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, Jangan dipilih mana yang paling besar. Wah Syekh Albani berani dilawan. Wah Syekh bin Baz berani dilawan. Wah Syekh Mukbil kemudaifkan. Bukan, bukan masalah itu. Istilah di sini daripada zaman ulama terdahulu. Khilafnya antara sahabat Umar, Ibnu Umar dan Ali dengan para tabi'in. Mana yang rajih? Dari pendalilan, bukan masalah gede-gedean ulama siapa. Sehingga ribut masalah sepele masalah tahrik, masalah ajin salah, masalah apa saja. Mengizamkan kepada muridnya harus begini, harus begitu. Tidak. Kita mengajarkan kepada ilmu. Kalau kita mengajarkan kepada taklid, kenapa mesti taklid al-albani? Kenapa mesti taklid al-wadi'i mukbil? Kenapa mesti taklid Ibnu Baz? Kenapa, kenapa mesti taklid Ibnu Utsaimin? Karena kita hidup di zaman mereka? Lah, kita kembali kepada dalil. Kita umma unzila ilaikum rabbikum wala tatabi'u min dunihi awliya qalila ma tadhakkarun. Dan ini yang kami terima dari Syekh Kamil Mukbil yarhamu Syekh Mukbil tidak mengajarkan takdir. Memberikan dalil dari istilah dua pendapat. Mana yang rajih Pendapat dia begini. Ini pendalilannya. Dan hadis-hadisnya sahih. Yang kedua, baik hadisnya misalnya. Dia tidak memaksakan kepada kita. Sehingga jika ada yang menyelisihinya, tidak dipaksakan. Di pondok harus semuanya jangan tahrik. Nah, kami melihat orang-orang udin, mereka ada yang tahrik. Maka Syekh Mukmin membiarkan. Karena itu istihad dari Imam Al-Albani, meskipun dari segi hadis salah, syad, namun menurut dia sahih, kembalikan kepada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang mutafakun alaih. Inal imam idajtah darfa'ah salah falahu ajar. وإذا imam الإمام إذا falahu فله falahu فله Fa فأصاب له ajron maka seorang imam di zamannya beristihad dari apa yang dia akuni dari bakat ilmu hadis kemudian salah maka dia mendapatkan satu pahala di sisi Allah dan jika benar mendapatkan dua pahala maka dalam permasalahan khilaf seperti ini tidak mesti wah ente merajibkan ini padahal al albani bla bla bla. Permasalahannya bukan itu. Kembali kepada dalil. Namun kita ikhtiar. Kita menyelisih Syekh al dalam permasalahan tahri. Kita katakan dia imam dan babinya istihadnya. Adapun mengilzamkan semua orang jangan tahri. Lah. Atau semua orang harus tahri. Lah. Sehingga ada yang di sebelahnya takut dia berpendapat tidak tahri, tapi semua orang kebanyakan tahri akhirnya tahri. Dari mana? Mengikuti dalil atau tidak? Eh, aku takut semua orang menggerak-gerakkan, kalau aku tidak menggerakkan di dipelototi nanti. Alhasil, al-ibrah bidalil. Tidak usah takut kepada manusia, kembali kepada dalil. Dan justru yang mengajarkan taklid di pondoknya, harus begini, harus begitu, itu malah menyebabkan perpecahan. Karena min, min asbab perpecahan adalah taklid akma kepada masyayikh dan sebagainya. Maka kembali kepada dalil. Begitu pun di sini. Dalam permasalahan Rukyatul Hilal, cukup satu obat yang rojek. Kami sebutkan pendalilannya tiga hadis tadi. Namun kita harus insaf. Kita sebutkan pendalilan dari Atta Ibnu Abi Obah dan yang lainnya yang banyak tadi dari para tabi'in. Insya Allah di pelajaran yang akan datang ada dua hadis. Hadis dari Amir Makkah dan hadis dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Bahkan kita periksa juga untuk mereka hadisnya. Kita sebutkan hadisnya sahih. Dua-duanya hadisnya sahih. Jadi sudah kita periksakan hadis mereka sahih. Nanti setelah itu, lalu kenapa kita pilih ucapan satu orang suku? Kita lihat dari wajah pentarjihan dari ilmu usul, dari ilmu lugatil arabiyah, dari ilmu nasih wal mansuh, dari ilmu qawaid usuliyah, am dan khusus, amun maksus dan sebagainya. Besok insya Allah kita kepada kaidah al-usuliyah dalam pentarjihan ini. Ada permasalahan hadis maka dia itu sahih. Ini yang kita ajarkan. Maka awas. Nanti kalau antum sudah mempunyai pondok pesantren dan sebagainya, jauhkan taklid kepada ulama. Kembalikan permasalahan khilaf kepada dalil. Kemudian mana yang rajah silakan dipilih. Semuanya bertanggung jawab di sisi Allah. Adapun mentaklidkan kepada mengikuti Al-Albani. Harus mengikuti Mukbil Al-Wadi'i. Maka para ulama tidak menginginkan taklid dan Allah bahkan tidak menginginkan taklid. Itabiu ma itu ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya lama tadat. tadakkarun. Ada pertanyaan katanya. Alhamdulillah. Hmm, ini Silakan. Dibaca dengan surat-surat pelan-pelan. agar masuk ke anak kami dan sholat lima ahad agar memasukkan sedikit dan doa-doa yang baik saja. Maka sebelum sesuatu kita berikan salah pertama dari kita. Soal pertama, tidak ada saja dari kejadian sudah mengadap dan dari dari dari dua puluh satu. Mohon belajar Ustaz tentang altar atau doa nasihah di saat adat dan jumlah adat agar kami mengajari agar kami mengajari anak-anak kecil di mahat dan mereka menghafalkan dan mengalahkannya dari Allah itu. Soalnya panjang, ya. tapi jawabannya Insya Allah berapa menit lagi. Sekarang 37. Pendek. Bismillah. Sebelum kita jawab, telah dipahami pertanyaan Barakallahu Fikum bahwa pertanyaan ini adalah diinginkan oleh para pengajar di Ma'had Mukbil al Ideh dan para pengurus agar dibuatkan kumpulan adkar-adkar yang sahih dalam berbagai perkara terutama dalam permasalahan ibadah yang akan nanti diberikan kepada santri-santri atau santriwati sebagai mukarrar menjadi hafalan hadis-hadis yang sahih itu kan maka tidak apa-apa kita berikan namun dengan sistem soal jawab dan nanti kami berikan filenya agar di file itu nanti bisa dikopi dan dihafalkan seperti makan yang antum sekarang ada padanya makan al-akbar as-sahihah dan sebagainya dan di sini pertanyaannya yang pertama dan tentunya ini soal yang pertama tentang masalah azan. Nanti soal yang kedua tentang apa dikir misalnya wudhu. Ketiga nanti dikir yang di luar sholat. Nanti dikir di dalam sholat bagaimana saat ruku, bagaimana saat sujud seperti itu. Maka soal yang pertama berhubungan dengan azan. Maka kami berikan di sini yang berhubungan dengan azan. Pertama, lafaz azan yang disunahkan. Maka di sini butuh untuk dihafal. Sehingga saya berikan tentang permasalahan al-fad al dan yang sempurna ada di Sunan Abi Dawud dan yang lainnya dari ashabi Sunan dari sahabat Abdullah ibn Zaid dan kisahnya di saat Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk bagaimana cara memberitahukan kaum muslimin di saat masuk waktu sholat. Kemudian di antara mereka ada yang membawa demikian dan membakar sesuatu, yakni dengan dinyalakan api dan sebagainya, Nabi tidak menyetujuinya. Ada yang dengan lonceng seperti orang-orang Nasoro di gereja-gereja mereka, maka Nabi tidak menyetujuinya. Kemudian kata Abdullah, ana naimun. Di saat aku tertidur, maka kemudian di dalam mimpi tersebut ada orang yang berkata, "Afala adulluka ala ma huwa khairun min dalik?" Fakultu lahu bala, qala Maka Tahukah perkara yang paling baik untuk mengundang orang sholat itu? Katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an, an la ilaha illallah. Dua kali. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala sholat Hayya ala sholat Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini dia lafaz yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid di saat dia bermimpi. Cuma disebutkan tidak mati sholat, berarti lafaz mati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah hayya 'ala shalah hayya 'ala fatamma fi shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah maka ini lafaz iqamahnya jadi di sini kita dapat ambil faedah bagi santri-santri nanti untuk menghafal lafaz adan dari hadis ini dan iqamah Kemudian disebutkan falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu. Maka aku sampaikan kepada Nabi dari apa yang aku lihat di dalam mimpi. Faqala di sini yang jadi poin Nabi menerimanya. Innaha la ru'ya haqqun Allah. Bahwa ini adalah mimpi yang benar yang disepakati oleh Nabi. Maka dikatakan fakir ma'abilah. Maka datang bilal, Fa'alki alaihi mara'aita. Sampaikan kepada Bilal, talkinkan kepada Bilal, apa yang kamu lihat di mimpi kamu. Fal bihi. Kemudian Bilal yang ada, Lihat. Bukan Abdullah ibn Zaid yang ada, Tapi Bilal, kenapa ini ilahnya? Fa'innahu anda sautan minka. Ini yang menjadi poin. Karena Bilal suaranya lebih keras daripada kamu. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan adalah lafad adan dan lafad ikhomah ada. Maka kami ingat dulu waktu ikhomah orang-orang tersis ikhomahnya satu kali. Allah Akbar. Sadu Allah ilahi Allah. Sadu anda Muhammad Rasulullah. Kok dari sini bisa satu? Karena mereka beristilah dengan hadis yusfiul adan wa yutirul ikhomah. Bahwa ada Maka kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil. Kan kata mereka gitu, pakai akal. Terus gimana kalau mah kata orang Persis satu aja. Allah asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka menginginkan ganjil itu satu. Paham? Padahal yang diinginkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kalau ganjilnya dari sini apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Itu Kami ingat dulu waktu kecil di Bandung orang-orang Persis mereka melaksanakan istimahnya Allah Akbar seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan sanadnya sahih dan disebutkan oleh para ulama selengkap-lengkapnya hadis yang sahih hadis ini. Adapun ada di riwayat yang sahih seperti diriwayat oleh Imam Muslim dari Abi Mahdurah ada lafaz Adan disebutkan namun tidak lengkap. Disebutkan dari Abi Mahdura bahwa Nabi Muhammad SAW alamahu hadal Adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian disebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah maratin. Sudah. Tidak disebutkan lafaz-lafaz yang setelahnya disebutkanlah oleh para ulama hadis yang paling mendetail antara adan dan juga iqamah secara detail dan sahih adalah hadis Abdullah bin Zaid dan dia di Ashab Sunan. Maka yang pertama inilah yang kita inginkan dari adan kepada para pengajar menulis ini lafaz dari adan dan lafaz dari iqamah nanti kami berikan di dalam kitab. Kemudian saya juga ditambahkan. tidak fil matar. Diberikan rukshok. Jika datang hujan, diberikan rukshok. Seperti Imam Al-Bukhari membuat bab. Bab rukshok in lam yahdur al-jum'ah fil matar. Bab rukshok bagi muadzin dan kaum muslimin yang lain untuk tidak datang. Afwan, kaum muslimin untuk tidak datang kepada Jumat dan dirusahkan dengan lapet yang lain dan muadzin menyebutkan lapet yang lain. Pendalilannya yang pertama hadis mutafakun alaih dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas kepada muadzinnya di hari yang hujan, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, fala taqul hayya 'ala shalah. Qul sallu fi buyutikum." Jika kamu telah sampai kepada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, jangan ngomong, jangan meneriakkan hayya 'ala shalah. Maka lafaz hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah diganti dengan Salmu fi buyutikum. Bahkan nas istangkaru. Maka disebutkan oleh rawi para tabi'in murid-murid Ibn Abbas yang lain mengingkar. Maka dikatakan oleh Ibn Abbas tenang, fa'alahu man huwa khairun minni. Telah melaksanakan orang yang lebih baik dari aku. Siapa? Nabi Muhammad. Dan khairul huda Haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan bahwa inal jum'ah azmatun. Maka sholat jum'ah itu wajib. Seperti juga sholat lima waktu wajib. Wa ini karitu an uhrijakum. Dan aku mendapat tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak menginginkan kalian berjalan dalam keadaan becek dan licin, bisa jadi jatuh kalian. Maka agama itu sangat mudah. Dan begitu pun yang kedua dari riwayat Ibnu Umar. Lihat lafadznya. Anahu nabi bisalah filailah zati bardin wa rihin wa matarib. Maka Ibnu Umar nada bisalah. Dia yang azan. Dalam malam yang dingin dan angin yang kencang dan hujan. Jadi tidak mesti hujan. Ada badai dan ada al-muhim malam yang dingin Tentu melihat sendiri bagaimana keadaannya mengerikan dan sebagainya sudah. Faqala fi akhir nidaihi ala sallu fi halikum. Ala sallu fi halikum. Dua kali. Mana lafadznya? Apakah dia setelah hayya ala salah hayya setelah di sini tidak. Faqala akhir nidaihi. Maka disebutkan semua hayya ala salah Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Baru di akhirnya ala sallu fi rihalikum ala sallu fi Suma kola. Kemudian Ibnu Umar sekarang mengatakan bahwa ini bukan sembarangan. Inna Rasulullah SAW kana ya'murul muadzin idza kanat lailatun baridatun awdati matarin fi safar au ya an, an yakula ala sallu firihalikum ala sallu firihalikum ala maknanya apa ditambih maknanya peringatan Salatlah di rihal, di rumah kalian ataupun di tenda-tenda kalian bagi safar. Maka ini dari lafaz tambahan. Pertama dari Ibnu Abbas, nanti bagi pengajar diganti hayya ala salah hayya Allah falah lepas hujan dengan hadis Ibnu Abbas setelah asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah langsung sallu fi buyutikum sallu fi Baru setelah itu sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini ya, nanti. Hadisnya siapa? Ibnu Abbas, mutafakun alaih. Atau hadis Ibnu Umar. Diberikan lafaz adam semuanya. Namun di ujungnya ditambah ala sallu Nah, ini pelajaran yang bisa kita berikan dari Azhar yang sahih. Adam yang lengkap dari Abdullah bin Zaid dan ikhomah yang lengkap dari Abdullah bin Zaid dan tambahan salu rihalikum mengganti ayat ala salah ayat al falah ataupun ala salu ala salu rihalikum di hadis Ibnu Umar di akhirnya. Berarti tanpa dipotong hayya ala salah hayya al falah. Adapun di hadis Ibnu Abbas dipotong hayya ala salah hayya al falah diganti dengan salu buyutikum. Ini juga dihafal. Terutama kita sebagai umat karena di masjid-masjid lain tidak ada yang tahu tentang ini dan tidak mengamalkannya. Dan jika diamalkan akan disinggung oleh seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak dalam adat Apa ala solufi halitum. Apa solufi buyutikum? Kemudian kita tambah dari faidah kita tentang permasalahan adan dari adkar. Adapun untuk menjawab, maka menjawab pun termasuk dari adkar, menjawab adan. Maka masuk kepada kaidah amah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida fakulu mislama yakulul muadzin." Ini kaidah amah. Jika kalian mendengar adan maka zikirnya ucapan seperti yang diucapkan muadzin. Asalnya seperti itu. Ada penghusus ada. Di mana seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab. Berkata Umar Ibn Khattab, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ida qala al-mu'adzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar. Maka mengikuti Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Suma qala ashadu an la ilaha illallah, dijawab ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, qala ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai sekarang qala hayya ala sholah, Qala la haula wa la quwata illa billah. Semakala hayya alal falah, qala la haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Man qala hada min min qalbihi da'alal jannah. Tidak sembarangan. Maka menjawab adan apa apa faedahnya? dakhalan jannah. Nah, di sini askar juga. Jadi askarnya di sini apa? Menjawab adan? semuanya sama kecuali ayat salah jawabnya dikirnya la awal wala quwata illa billah. Ayat al atau dikirnya bisa diberikan kepada anak-anak seperti ini. Nanti kita tuliskan. Kemudian dari permasalahan hadis keumuman tadi dari Abi Said Al-Khudri bahwa disebutkan oleh Nabi Ida sami'tu munida faqilu mislama yaqulul muadzin di sini masuk kepada perkara yang tadi. Bagaimana dengan azan? as khairum minan naum. Apa jawabnya? Hah? Sama seperti hadis Umar ataupun hadis Abi Said Afwan fal kama yakulul muadzin agar menyebutkan apa yang disebutkan muadzin seperti Allah Akbar Allah Akbar la ilaha illallah la ilaha illallah kecuali ayat alatain tadi maka begitu pun di sini as-salatu khairum minan naum apa jawabnya as-salatu khairum minan naum kecuali datang pengkhususan dan sahih baru kita amalkan selesai dari as-salatu khairum minan naum tambah masalah sedikit as-salatu khairum minan naum kapan Biar di sini kita ahli sunnah menghidupkannya dengan benar. Terjadi ikhtilaf ma'ruf di kalangan para ulama. Bahkan para ulama seperti di Saudi ya, seperti Asyik Ibnu Baz, Asyik Ibnu Utsaimin, mereka mentakwakan as-salatu khairun minan naum yang kedua. Maka di Yaman itu ada istilah ini madhab orang-orang Saudiin seperti itu. Adapun di Yaman di tempat Syekh Mukbil dan murid-muridnya semua dan madhabnya Syekh Al-Albani, maka as-salatu khairu minan adalah di adan awal. Lalu mana yang rajah? Nah, di sini sama. Kita tidak mengajar taklid. oh, bin Baz dilawan. Ibnu Utsaimin dilawan. Ya, bukan masalah lawan ini lawan itu. Berbeda pendapat perkara yang syar'i dengan syarat dengan dalil. Dan di sini kita mengikuti pendapat yang di adan awal. Dan ini pendapat Syekh Al Albani dan e, Syekh Mukbil untuk ulama di zaman sekarang. Adapun ulama terdahulu telah terjadi khilaf yang sama seperti ini. Maka mana yang rojeh di adan awal seperti pernah kami jawab di soal jawab telah datang asar di muskil asar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dari jalan Abu Nuaim siapa? Kabel Ibnu Dukain An Sufyan siapa? Sufyan Sauri An Muhammad bin Ajlan, siapa Muhammad bin Ajlan? Karena Roma'ana dua saduk hasanul hadis. Di hadis apa Muhammad bin Ajlan setelah kita lewati? Khutbah Jumat ya. An Nafi an Ibni Umar. Berarti hadis ini sanadnya hasan. Berkata Ibnu Umar, karena fil adzanil awal ba'dal salah as-salatu khairu minan naum. Apa maknanya? Bahwa kalimat as-salatu minan as-salatu khairu minan naum dulu aku mendengarnya di adan awal bersama Nabi di zaman Nabi itu di adan awal. Maka persaksian sahabat di sini adalah dalil kuat bagi kita karena kita manhajnya salafi, mengikuti asalatus salaf. Adapun di hadis Abi Mahdurah dan sebagainya tidak ada lapat yang jelas. Maka yang rajih adalah di adan awal pendalilannya Ibnu Umar jelas. Adapun pendalilan mereka yang mengatakan bisa jadi di adan kedua itu ikhtilat lapat-lapat jumal. Alhasil jika kita mendengar muadzin, al ada bangun nggak ada awal? Jawab ada nggak? <laughs> Misalnya as-salatu khairum minan naum. Kita katakan as-salatu khairum minan naum. Seperti itu. Baik. Kemudian di saat hujan, Hudaifah adan di akhir. Ala sallu fi rihalikum. Apa jawabnya? Ala sallu fi rihalikum. Diganti ayat ala salah dan ayat ala salah Salu fi buyutikum. Apa jawabnya? Salu fi buyutikum. Seperti itu. Sesuai dengan keumuman hadis tadi dari hadis Said Al-Khudri. al yakul kama yakulul muadzin. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan azkar adan juga. Pertanyaannya tentang adan. Azkar setelah dan juga apa yang dibahas setelah maka datang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr al As berkata Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam idza sami'tumul mu'adzin lama yaqulu berarti ini lapatnya sama dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersifat umum. Kita harus menjawab dengan apa yang diucapkan muadzin. Selalu kiri hal itu, selalu kiri hal itu. Tamam. Ala solutiri halikum kita katakan ala solutiri halikum. Kemudian di hadis Abdullah bin Amr bin As disebutkan Summa sallu alaiya. Di sini para ulama mengatakan setelah menjawab adan selesai la ilaha illallah la ilaha illallah summa sallu alaiya. Fa innahu man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asram, Summa sallallahu li al-wasilah. Kemudian mintalah kepadaku al-wasilah. Dari hadis ini menjadi pendalilan bahwa kita membaca doa al-wasilah nanti akan ada hadisnya juga khusus lapatnya dan juga di sini disebutkan kita memberikan salawat kepada Nabi. Maka dari sini para ulama berpendapat di hadis sahih dari Muslim setelah membaca doa dari hadis Jabir yang ma'ruf Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah selesai baru membaca Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyina Muhammad. Salli ala nabi. Paham? Adapun doa setelah selesai dari adan datang di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan keutamaannya disebutkan sekalian. Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan sila. Ini yang diinginkan. Berikan Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'atta. Selesai. Kemudian berkata halat lahu syafaatu yaumal qiyamah. Kemudian berkata rawi berkata Nabi, maka telah halal baginya syafaatku. Ini doa yang doa sampai waktu. Maka ini juga harus diatur oleh kalian. Barang siapa yang mengatakan saya dari Adam, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammad ati Muhammadan al wasilah wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atha. Selesai. Maka dihalalkan baginya as-syafa'ah. sampai sini. Maka inilah adhar as yang bisa kami beri kali apa ditulis insya Allah bagi yang mampu mulai diberikan hafalannya akan insya Allah di pelajaran yang akan datang silahkan ditanyakan permasalahan yang lain. Kita cukupkan pelajaran kita di sini. Akhirul